dalam memahami tauhid dan syirik yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah taala. Pada kesempatan ini akan kita bacakan ya uh, eh, kaidah yang ketiga yang mungkin sebelumnya juga sudah kita bacakan sambil kita bahas ya faedah dalam ilmu bahasa Arab dari tulisan beliau ini beliau katakan al-qaidatu salisatu kaidah yang ketiga anna nabiyya bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam zuhara yaitu muncul atau tampak ya muncul ala unasin kepada orang-orang ala itu adalah huruf jer menyebabkan sesudahnya itu dikasroh ya ala unasin Mutafarikina fi ibadatihim yang mereka itu mutafarikina orang-orang yang berbeda-beda fi ibadatihim dalam ibadah-ibadah mereka fi ini juga huruf jer minhum diantara mereka man ya'budul malaikata ada orang-orang yang menyembah malaikat wa minhum dan diantara mereka man ya'budul anbiya'a ada orang yang menyembah nabi-nabi wasolihina dan orang-orang soleh wa minhum dan diantara mereka man ya'budul asjara wal ahjara ada orang-orang yang menyembah pohon dan batu-batu wa minhum man ya'budu syamsa wal qamara dan di antara mereka ada orang yang menyembah matahari dan bulan. Wakatalahum dan memerangi mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yufarik bainahum dan beliau tidak membeda-bedakan di antara mereka wa dalilu ta'ala darilnya firman Allah Subhanahu wa taala wa dan perangilah mereka hatta la takuna fitnatun sampai ya la takuna tidak ada fitnatun suatu fitnah wa dinu kulluhu lillah dan adalah agama itu semuanya untuk Allah wa dalilu syamsi wal qamari kemudian beliau katakan dan dalil tentang ada yang beribadah kepada matahari dan bulan qauluhu ta'ala firman Allah wa min ayatihi lailu wan naharu dan di antara ayat-ayatnya ya min ini juga huruf jir ya menyebabkan sesudahnya di kasroh Wa min ayatihi ayati dia dibaca kasroh ya atau majrur karena kemasukan min. Di antara ayat-ayatnya al-lailu wan naharu malam dan siang wasyamsu wal qamaru matahari dan bulan ya. Al-lailu kemudian an-naharu asyamsu al-qamar ini termasuk i isim ya kata benda. Cirinya adalah dia diawali dengan alif lam La tasjudu janganlah kalian sujud li syamsi kepada matahari li juga huruf jir, menyebabkan kasroh ya li syamsi wala lil komari dan tidak juga kepada bulan li huruf jir, lil komari wasjudu dan sujudlah ya lillahi kepada Allah wasjudu ini namanya fiil amr ya fiil amr itu perintah lillahi kepada Allah alladzi yang khalaqahunna yang menciptakannya in kuntum jika kalian iyahu kepadanya tak budun yaitu beribadah Wa dalilul malaikati adapun dalil bahwasanya mereka menyembah malaikat juga ya. Qauluhu ta'ala firman Allah wala ya'murakum an malaikata wa nabiyina arbaba dan dia itu Rasul tidak memerintahkan kepada kalian layak murokum tidak memerintahkan kalian antatakhidu untuk menjadikan al malaikata para malaikat ya wan dan para nabi arbaban sebagai sesembahan-sesembahan. yang di sini kita perhatikan ada al malaikata ini adalah isim ada alif lam an-nabiyina ini juga isim ada alif lam dan arbaban ini juga isim karena akhirannya di tanwin ya kita sudah belajar ya di antara ciri-ciri isim apa saja yaitu diakhiri dengan tanwin kemudian diawali dengan alif lam kemudian juga bisa didahului dengan huruf jer ya kemudian juga isim bisa dikasroh ya itu adalah di antara ciri-ciri isim yang sudah kita pelajari dalam kitab al Muyasar. Demikian yang bisa kita bahas atau kita baca pada kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita untuk mengulang materi-materi yang sudah kita dapatkan dalam pelajaran nahwu ataupun dalam pelajaran sorof. Demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh